Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kemarin kita selesaikan perang apa? Perang Tabuk, tragedi perang Tabuk. Naam. Sekarang kita masuk ke berikutnya, kisah berikutnya itu Qudum wafd Naam wafd Saqif, yaitu kedatangan utusan Bani Saqif. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah wa qadima wafdu Saqif ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan hadis sana. Datang utusan Bani Saqif kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun ini. Tahun berapa kemarin? 9 Hijriah. Masih 9 Hijriah ya. Fa aslamu, mereka semuanya masuk Islam. Masya Allah. Fa anzalahum alaihi salatu wassalam fil masjid. Kemudian Rasulullah mendudukkan mereka, mengajak mereka singgah di suatu masjid. Nah, wa daraba fihi qubba, kemudian membuat kemah-kemah di situ. Paham ya? Maksudnya untuk untuk apa? Istirahat sementara. Istirahat apa? Sementara. Wa kana safiru bainahuma bainahu Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Waktu itu perantaranya, jembatannya antara mereka dan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam, Nah, barakallahu fikum yang jadikan perantara adalah Nam Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Paham ya? Jadi ternyata Bani Saqif mereka masuk Islam. Nah, karena apa? Karena Waktu itu orang-orang suku-suku yang ada di Arab hampir semuanya karena mereka kewalahan ya. Nah, melawan kaum muslimin mereka banyak yang masuk Islam. Kemudian karena kewalahan tadi itu Bani Saqif pun ketakutan juga akhirnya ikut masuk Islam. Masya Allah. Kita lihat. Fakana ta'amu ya'tihim min indiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu makanan datang dari Rasulullah SAW. Fala yakuluna hatta yakula Khalid qablahum. Mereka tidak makan sampai Khalid makan sebelum mereka. Fa aslamu kemudian mereka pun masuk Islam. Wastaratu, nah, eh, mereka ini ketika mau masuk Islam mensyaratkan an yabqa indahum taghiyatuhum ini. Kami siap masuk Islam katanya. Tapi biarkan ada tagut berhala eh, di tengah-tengah mereka katanya. Wahyal lat ini berhala besar ini lat ini. Jadi mereka mensyaratkan masuk Islam tapi tolonglah biarkan ada berhala situ namanya lat berhalanya itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Ada yang mengatakan lat ini adalah eh, barakallahu fikum nam eh, dulunya ada orang saleh yang membagikan adunan tepung untuk jemaah haji. Ada juga yang katakan yang lainnya. Intinya lat ini nama berhala. Tanya eh, nama berhala, nama barakallahu fikum yang mereka agungkan. Wa alla tuhdam falam yudibhum sallallahu alaihi wasallam eh, Mereka masuk Islam mensyaratkan tapi biarkan ada berhala di situ yaitu lat. Jangan dihancurkan. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima apa? Tidak menerima syarat tersebut. Karena syaratnya batil. Kullu syartin laysa tapi kitabillah bahwa batil walau atas syartin. Setiap syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an batil syaratnya walaupun 100 syarat. Ini enggak terima. Suruh biarkan patungnya di situ. Lats. Nah, kita lihat nanti dihancurkan nanti, dipadamkan nanti. Kemudian wasalu an yukhafifa anhum ba'da salawat. Mereka minta untuk diperingan. Mereka minta kepada Rasulullah agar apa? Agar memperingan sebagian salat, salatnya diperingan. Nah, falam yutibhum ila dzalik. Rasulullah pun enggak memenuhi cara tersebut. Salat diperingan gimana? Kalau mungkin ya masa diperingan. Paham ya? Nah, Rasulullah enggak memenuhi. Fasalu alla yahdimu bi'aitihim taghiyatahum. Mereka minta lagi agar mereka tidak menghancurkan dengan tangan-tangan mereka berhala mereka. Fa'ajabahum ilai. Kemudian Rasulullah SAW memenuhi enam syarat mereka itu. Langsung Rasulullah mengutus siapa? Wa ba'atsa ma'ahum Abu Sufyan Safar bin Harb setelah masuk Islam. Dulu Abu Sufyan bin Harb ini Nam barakallahu fikum Safar bin Harb ini dulu termasuk musuh Islam yang sangat luar biasa. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, pembelaannya luar biasa juga. Ya, akhirnya Rasul mengutus Abu Sufyan, Soher bin Harb ini. Apa kedudukannya Abu Sufyan bin Harb ini dengan istrinya Abu Lahab? Ayo, sudah pernah tak kenalkan dulu. Antum Irsyad pernah kenalan belum sama istrinya Belahab? Pernah kenalan belum? Siapa? Siapa namanya? Arwa bintu bintu Harb Ummu Jamil. Apanya dengan Abu Sufyan bin Harb ini berarti? Hmm? Apanya? Saudara. Namanya saudaraan dengan Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, kalau istrinya Abu Lahab kan Arwa bintu Harb Paham ya? Arwa bintu Harb. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Sufyan bin Harb, Sakhr bin Harb, wal Mughirah bin Syu'bah. Diutus Mughirah Syu'bah juga. Lihat miha untuk menghancurkannya. Fahadamaha, langsung dihancurkan gelat itu. Berhala besar dihancurkan. Wa 'azuma dalika 'ala nisa'i saqif. Kemudian para wanita saqif mereka apa? Menganggap itu perkara besar, nangis mereka. Jangan jangan nangis pokoknya mereka. Paham ya? Karena mereka menganggap berhala itu hancur nanti membahayakan untuk mereka gitu loh. Kita lihat taqadu an yusibahum minha su' mereka punya keyakinan akan menimpa pada mereka suatu kejelekan setelah hancurnya berhala tadi itu wa qad tanazza al mihram syu'bahina hadama tanaza bahwa itu na barakallahu fikum ngam sakhara artinya apa dan sungguh telah tersungkur Mughirah bin Syu'bah ketika menghancurkannya padahal pura-pura paham ya Mughirah bin Syu'bah itu ketika menghancurkan pura-pura jatuh tersungkur kata mereka wah ini kena ini Paham ya? Kita lihat pura-puranya. Nah, Fakharra sari'an. Waktu menghancurkan itu kata mereka, buktinya Mughir Syu'bah ketika menghancurkan langsung tersungkur. Eh, kemudian tersungkur kayak orang kesurupan. Wadzalika bitawatu'in minhu wa min Abi Sufyan. Waktu itu kejadian dengan kesengajaan. Kesengajaannya dari Mughir Syu'bah dan Abi Sufyan sengaja. Paham ya? Tujuannya apa sengaja? Liyuhimahum anna dzalika minha biar terkesan para wanita tadi melihat terkesan bahasanya itu dari berhala lata tadi itu. Jadi cuma mengelabui mereka itu loh. Nah, summa qama yubakkituhum wa yuqarri'uhum radhiyallahu anhu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Kemudian langsung na barakallahu fikum Na'am Mughir Syu'bah dan juga Abu Sufyan berdiri membuat mereka Nah, takut dan menakut-nakuti mereka, ya mungkin menakut-nakuti dengan apa ancaman, azab atau semisalnya. Akhirnya mereka masuk Islam dan bagus Islamnya. Masya Allah itu enam kisah apa? Dihancurkannya berhala Lata. Siapa yang menghancurkan ini? Abu Sufyan bin Harb dengan Nah barakallahu fikum Mughirah bin Syu'bah. Nah itu utusan Bani utusan apa? Nah barakallahu fikum Bani Saqif yang waktu itu datang ke Rasulullah kemudian masuk Islam. Adapun mengenai haji, Hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala sebelum masuki haji wada. Kita lihat ada pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, di mana Syekh Yahya sekarang? Apakah di Marib? Apakah Houthi mengintar Syekh Yahya? Wallah alam, berdasarkan kabar yang anda dapatkan dari salah satu ikhwah yang ada di sana, yang di pondok Darul Hadis Ma'rib yang langsung di sana. Nah, yaitu iparana sendiri di sana, Frita barakallahu fi. Adapun Syekh Yahya seperti biasanya keluar dakwah ke Saudi. Wallah alam apakah ada tujuan yang lain yang jelas keluar dakwah seperti biasanya. Tetap di sana pelajaran tetap berjalan lancar, enggak ada muskilah dan orang-orang yang sana di pondok itu pun enggak merasa ada perang gitu loh. Cuman yang merasakan kegentingan, ribut, kemudian ribet, kemudian banyak bicara orang di luar aja. Paham ya? Uh, seruang, pondok saya diseruang, dibombardir. Syiah masuk situ padahal yang di sana langsung cerita itu biasa-biasa aja. Memang Syiah masuk dalam nah barakallahu di daerah Ma'rib tapi bukan situ gitu loh. Paham ya? Tapi pondok situ, nah barakallahu fikum. Nah, amut amud itu aman, terkendali insyaallah. Ini yang cerita langsung iparana ya. SMS langsung anak tanya apakah benar eh, di Ma'rib di Pondok Syahaya enam serang masyiah kata iparana siapa yang bilang? Kita di sini tenang-tenang saja, santai-santai saja. Syekh memang keluar, keluar dakwah seperti biasanya. Ya, umroh atau yang semisalnya ke Mekah yang benar. Beliau tidak di Yaman. Untuk masalah mengincar barakallahu fiik, kita katakan na'am. Karena Syekh Yahya ini semenjak memimpin jihad waktu Damat waktu itu, mulai perang 6, perang 7, perang berikutnya, itu memang benar-benar menyuarakan apa? Syiah Rafidhah kafir. Paham ya? Halal darahnya. Nah, dan jihad berlangsung. Ketika kita perang di Damat waktu itu, nah barakallahu fikum Ustaz Abu Asim juga menyaksikan sendiri bagaimana perang sangat luar biasa ngerinya. Nah barakallahu fik, itu bagaimana? Eh, Syiah Rafidhah itu pengennya ingin menghancurkan Ahlussunnah sudah. Eh, terutama Syekh Yahya. Karena beliau bersuara terus. Eh, ketika Darus pun bersuara, mereka nembak, ngebom, tetap suara keluar. Eh? Nah, barakallahu fikum. Fajarah, fasaqah, zanadiqah. Terus. Nah, dan hingga kemenangan alhamdulillah di tangan Al-Sunnah. Perang 6 Al-Sunnah, perang berikutnya Al-Sunnah. Perang terakhir kemarin kita dievakuasi, kita dipindahkan ke sana, itu Al-Sunnah juga yang menang sebenarnya. Cuman mereka menggunakan siasat busuk politik yang tidak apa? tidak diperkenankan. Mereka bergabung dengan pemberontak pemerintah yang punya pesawat tempur, punya ini dan sehingga kekuatannya enggak sebanding dari kekuatan senjata saja. Wa illa mereka sudah kalah gitu. Hampir 100 hari kita dikepung. Paham ya? Tapi ahli sunnah Masya Allah terkondisikan. Keluar pergi ke Sana'a. Kita juluki hijrah ya. Dari Damat ke Sana'a. Itu masih kurang lebih 15 ribu orang. Bayangkan itu. Padahal dikepung selama 100 hari. Masya Allah. Akhirnya mereka pondok kok bisa, kok bisa. Memang rumah-rumah di pondok daerah Namdarul Haji Damat hancur memang. bom, di basoka. Saudara kita ada juga yang kena percikannya. Eh, nah, barakallahu fikum. Ada juga yang meninggal. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, untuk masalah pondok Darul Hadis Amud, aman, terkendali. Syekhnya benar, beliau lagi di luar. Karena Anak tanya langsung apa urusannya? Ya dakwah seperti biasanya, umroh atau yang semisalnya. Faham ya? Yang kedua, lalu apakah benar Houthi hanya ingin menyerang al-Sunnah? Apakah dai-dai dari Hizbut Jadid juga diincar Houthi? Nah, barakallahu fiik. Terus terang saja, eh, karena memang alhamdulillah kabarnya itu sampai ke kita juga. Yang mereka incar itu al-Sunnah yang mengkafirkan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah kafir. Dinukilkan Syekhul Islam akfar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wa Nasara. Di Yaman sana para masyaikh Ahlus Sunnah yang masih menyuarakan Syiah Rafidah kafir di antaranya apa? Syekh Yahya bin Anil Hajuri dan juga para masyaikh yang masih apa? sependapat dengan pendapat tersebut. Dan benar, Husniun Syiah Rafidah, Husyun Al-Hawasah yang mereka pemimpinnya adalah Abdul Malik Al-Houthi sembunyi di Iran sana barakallahu fiik. Itu apa? Itu kalau ketemu al Sunnah, paham ya? itu menghalalkan sudah. Paham ini terjadi. Jadi mereka ketika perang menggunakan sihir. Pertama sudah itu menggunakan sihir ya. Nah, barakallahu Kedua, mereka menghalalkan dengan cara-cara yang haram, menggunakan wanita dan semisalnya. Allah mustahil. dan ini terjadi. Kemudian di Yaman, Syiah Rafidah yang dikenal dengan Husniyun Hawasah mereka tidak diam di situ saja. Mereka awal mula bergabung dengan pemberontak. Pemberontak ini ingin menguasai kembali kekuasaan yang dulu pernah digulingkan. Paham ya? Ternyata salah alamat. Kenapa salah alamat? Pemberontak ini nggak sadar kalau Syiah Rafidah juga ingin kursi. Paham ya? Setelah menguasai sana, nukta sana, nukta sini, penjagaan sana, penjagaan sini. Coba istana presiden dikuasai dalam waktu kurang satu jam bayangkan. Istana presiden. Paham ya? Nah, Baku hantam, tak duk, tak duk. Tembak-tembakan itu. Paham ya? Kemudian dalam waktu sangat singkat dikuasai. Istana presiden sudah dikuasai oleh di stempel. Allahu Akbar al mutli Amerika, al mutli Israel, al-La'nat al-Yahud, an-Nasl Islam. Itu syiarnya mereka seperti itu. Langsung mereka apa? Setelah punya kekuatan pemberontak tadi itu digulingkan sama Syiah. Pemimpin pemberontak namanya Ali Abdullah Saleh ditembak, dibunuh oleh Syiah sendiri. Akhirnya pemberontak gabung sama Syiah sekarang jadi satu campur baur. Ingin apa? Menguasai zaman semuanya. Son'a sudah nggak terkondisikan. Bandara dikuasai mereka. Paham ya? Itu sekedar selingan seputar bahwasannya Syiah itu yang mereka incar adalah ahlus sunnah yang masih menyuarakan Syiah Rafidhah kafir. Di sana ada para masyayikh dikenal dengan ibana Ibanah. Hadahumullah. Paham ya? Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, eh? Syekh Abdurrahman Adeni sudah meninggal. Nah, kemudian Barakah Utsman As-Salimi dan masyayikh mereka dikenal masyayikh Ibana atau yang ikut dalam jaringan Hizbul Jadid, mereka mengatakan Syiah Rafidhah, Huthiun itu enggak kafir. Ikhwanuna katanya. La nastahil dima'ahum katanya. Kita enggak menghalalkan darah mereka Syiah Rafidhah kok. Ikhwanuna katanya. Jadi kalau mereka lewat di nukta penjagaan Assalamualaikum. Man Eh, min tulab Dari murid siapa? Muat imam. fadl, fadl, fadal. Allah. Kalau dari murid muat imam. Tapi kalau man ans? Hajuri eh, apa? La la la la. Kalau dari yang murid Syahaya tegak dulu. Karena murid Syahaya terkenal menyuarakan Syiah Rafidhah kafir gitu loh. Paham ya? Nah, kelompok Hizbut Jadid tadi itu, nah kelompok Muhammad Al-Imam dan teman-temannya itu masih meyakini Syiah Rafidhah itu pemimpin di sana. Hukumah. Jadi kadang malah didatangkan di pondoknya dijamu ngisi muhadharah. Itu terjadi. Nasallahu an yahdiyahum. Itulah yang bikin rumit di situ. Karena apa? Karena perang terakhir kemarin para masyayikh ibanah itu mereka enggak dukung. Mereka mengatakan perang di Damas bukan karena apa? Akidah tapi karena rebutan gunung katanya. Allah musta'an. Yang rasakan sakit hati lah. Wong perang eh, mati-matian membela agama, membela Al-Qur'an Sunnah dibilang rebutan gunung. Paham ya? Memang ada gunung daerah situ namanya Gunung Barokah. Bukan rebutan gunung, ini memang gunung kita. Paham ya? Kita pertahankan. Akhirnya di sebaran di luar sana perang di Damat bukan perang karena melawan, bukan perang karena akidah tapi karena merebut gunung katanya. Allahu musta'an. Padahal bukti yang sangat nyata ya. Contoh saja, sebelum perang terakhir ini dulu ada perang, ikhwah kita terbunuh lebih daripada lima orang itu. Ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia terbunuh kemudian kita apa? kebumikan di sekitar itu. Selama setahun kurang lebihnya datang banjir. Mam ya? banjir. Kemudian ternyata banjirnya masuk ke makam tadi itu. Ada salah satu ikhwan lihat, wah ini kok ada kaki dari dalam. Ternyata dibongkar semuanya masih utuh, bayangkan. Setahun. Enggak termakan tanah, bayangkan. Paham ya? Semoga itu termasuk apa? Keutamaan orang syuhada. Kita ambil, kita ambil, kemudian kita pindah makam. Mulai dari yang besar, yang tua, yang berjenggot, yang semula. Nah, barakallahu fikum istilahnya apa darahnya masih mengalir, masih semuanya. Sampai-sampai sahafi, sahafi itu eh, wartawan ingin memfoto itu Syekh mengatakan jangan foto orangnya, foto darahnya aja. Karena darahnya masih darah segar itu waktu itu. Paham ya? Itu. Maksudnya apa? Maksudnya semoga itu tanda kebenaran bahwasannya apa? Bahwasannya ikhwah kita Ahlus Sunnah yang terbunuh ketika perang Damas itu syuhada. Orang-orang yang mati syahid, mereka masih mengingkari itu, enggak mendukung, kemudian mengatakan perang gara-gara rebutan gunung. Kita nyaksikan langsung setelah setahun, bayangkan setahun. Normalnya kalau orang dikebumikan setahun, dah hancur biasanya. Ini masih utuh.